Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gria Agus Salim 77 Bekasi Dakta FM 107 berpikir positif bertindak arif. Rekan Dakta, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini. Dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan dan kesempatan kekuatan untuk terus melaksanakan berbagai aktivitas yang kita jalankan dan kesempatan karena Allah masih terus memberikan kita kehidupan. Mudah-mudahan dengan kehidupan yang terus diberikan oleh Allah, kita bisa melakukan yang terbaik dan juga melakukan berbagai amalan-amalan yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Arkadakta, apa kabar? Suasana yang baik ini kembali kita coba untuk merangkai acara yang bermanfaat dengan menghadirkan uh, para ustadz yang insya Allah memiliki kualitas keilmuan yang kita bisa jadikan sandaran untuk aktivitas kehidupan kita. Pada kesempatan malam ini kita akan <clears throat> kembali berbicara tentang hakikat tauhid yang seperti biasa malam ini kajian malam itu kajian segmen tauhid akan disampaikan oleh Ustadz Farid Uqbah. Saya sendiri Anwar Ansori Mahdum sebagai pemandu acara senantiasa mencoba untuk menyapa Anda. Mudah-mudahan keluarga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan rekan dakta yang budiman, Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Dan Alhamdulillah, mungkin jika tidak ada halangan, ya jangkauan dakta akan lebih luas ke depan. Mudah-mudahan doakan saja sehingga rekan-rekan kita di berbagai tempat yang sebelumnya tidak bisa mendengarkan suara dakta bisa bersama-sama ya mendengarkan dan ini merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali malam ini bisa bertemu dan berbincang-bincang kembali Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hmm. Pada pekan yang lalu eh, kita mendengar Ustadz eh, sendirian, ya. Iya. <laughs> Dan mohon maaf saya tidak bisa hadir menemani Ustadz Abu uh, Ustadz Farid Uqbah hari ini insya Allah dan juga beberapa hari ke depan kembali kita akan mencoba untuk merangkaikan kata menyampaikan risalah-risalah kebenaran dan juga lebih spesifik lagi adalah materi yang terkait dengan masalah tauhid. Ya kita pada malam ini sudah sampai pada poin yang keberapa di kajian? Iya karena budo, iya karena stain. 98. 98. Iya. Baik rekan dakta, kita langsung saja beri kesempatan waktu untuk Ustadz Farid Uqbah dan kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim.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 على مشي صاحبها Ya para benar data pada poin ini bahwa kita yang menyatakan sebagai hamba Allah yang siap untuk beribadah kepada Allah dengan menyatakan ia karena Abu Dua ia karena nasta'in maka hamba-hamba Allah ini harus berada di muka bumi ini dalam kondisi yang menyadari atas tugasnya dengan penuh kesadaran bahwa dia harus e, tunduk kepada Allah, tidak menyombongkan diri, tetapi kemudian justru e, bersikap rendah diri dengan penuh tawadhu dan penuh kasih sayang didasarkan karena rasa takutnya kepada Allah. Mereka yang tahu tentang kedudukannya dan tugasnya yang begitu berat di muka bumi ini sehingga melihat manusia dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang, bahkan perilaku manusia itu sendiri akan menggambarkan tentang keadaan dan sifat orang itu sebenarnya. Apakah dia bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, berusaha untuk selalu di dalam upaya-upaya menyadarkan orang ke arah kebenaran, yang selalu mengharapkan pahala, yang rasa takut terhadap adab Allah, maka itu semua akan nampak dari perilaku orang itu, bahkan dari cara jalannya orang itu. Hmm. Nah, karenanya e, orang yang kemudian berada di posisi yang betul-betul di atas garis ia karena abdu, ia kena stain, maka dia akan berjalan dengan penuh ketenangan, dengan penuh keseimbangan, dengan penuh kesungguhan dan kekuatan jalan dirinya untuk kemudian berjalan ke arah Allah tanpa menyombongkan diri, tanpa bersikap angkuh, tetapi penuh dengan rasa tawadhu dan kasih sayang kepada sesama manusia. Para pendengar redakta, kita dalam poin ini melihat bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dialah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat itu Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah SAW telah dipuji oleh kawan dan lawan. Hmm. Ya, oleh orang mukmin maupun orang kafir. Karena terbukti betapa Rasulullah SAW itu kelembutan akhlaknya sampai itu ditekankan oleh Allah kepada Rasulullah SAW waqfid janahaka lil mu'minin hmm. wahai Muhammad rendahkan dirimu kepada kaum mukminin makanya Eh, Rasulullah SAW bersama para sahabat itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u al kuffari ruhama'u bainahum ya bahwa kemudian Muhammad dan para sahabatnya itu mereka tegas kepada orang kafir dan mereka berkasih sayang dan berlembut-lembutan bersama orang-orang mukminin. Karenanya kita di dalam kehidupan yang sekali ini berusaha untuk bagaimana menjadi mukmin yang utuh sehingga bersikap dengan penuh tawadhu, dengan penuh rendah diri, dengan penuh kasih sayang kepada sama umat manusia, terutama kepada sang kaum mukminin karena mereka adalah saudara-saudara kita yang memang perlu kita perhatikan dan kita berikan kasih sayang itu. Meskipun kadang-kadang kita menemukan seseorang membuat kesalahan, tetapi perhatikan ada orang itu membuat kesalahan karena nggak sengaja. Ada orang buat kesalahan karena sengaja. Bahkan ada orang yang buat kesalahan karena kesombongannya dan keangkuhannya. Itu semua diperlakukan dengan cara yang berbeda. Sehingga karenanya yang terpenting bagaimana mereka bisa kembali kepada jalan kebenaran. Para pendengar redakta rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang indah dalam hidup ini melebihi akhlak mulia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ma min syai'in athqal fi mizanil abdi minal al hasan. Tidak ada sesuatu yang paling berat nanti dalam timbangan timbangan seorang hamba melebihi daripada akhlak mulia. Karenanya Rasulullah pun menyebutkan seperti dalam riwayat Imam Muslim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa Sebaik-baik iman seorang mukmin itu adalah yang terbaik akhlaknya. Hmm. Karenanya ukuran akhlak itu menjadi ukuran daripada kualitas keimanan seseorang itu. Makanya kalau orang itu akidahnya benar, ibadahnya bagus, pasti akhlaknya akan bagus. Yeah. Tetapi kalau kemudian apa ini eh, akidahnya ada masalah, ibadahnya masalah, akan tampak dalam perilaku dan akhlaknya pasti ada masalah. Karenanya ukuran kita selain melihat daripada uh, ucapan juga perbuatan nampak sekali akan daripada akhlak yang mulia itu. Yeah. Karenanya uh, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu taala menyebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitan wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Kalau kita perhatikan dalam ayat itu bahwa ketika kalimat tayyibah yaitu la ilaha illallah kalimat tauhid itu ditanam dalam diri seorang mukmin maka dia diibaratkan oleh Allah dia ibarat seperti pohon pohon itu kemudian e, mempunyai akar yang kokoh kemudian e, batangnya menjulang ke atas hmm. dan dia membuahkan hasil sewaktu-waktu yang bisa dirasakan kenikmatannya oleh umat manusia nah itulah sebagai permisalan yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW menafsirkan bahwa pohon yang dimaksud dalam ayat itu adalah setelah ditanyakan kepada para sahabat, tahukah kalian apa pohon yang dimaksud itu? Mereka terdiam dan mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sehingga Rasulullah menjawab bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Kalau Anda perhatikan para benar redakta, pohon kurma ini adalah pohon yang tangguh. Hmm. Meskipun hujan lebat dia tidak tumbang. Meskipun angin kencang dia tidak tumbang. Bahkan dia tidak akan dapat membuahkan buah kurma itu kecuali di atas 40 derajat Celcius. Mm -hmm. Segitu panasnya sehingga makanya pohon kurma nggak bisa apa ini membuahkan yeah. di Indonesia. Mm-hmm. Ini negara-negara yang panasnya tinggi, mereka yang dapat apa ini eh, menghasilkan pohon kurma itu. Nah, pohon kurma yang dimaksudkan di sini, bagaimana kekuatan akarnya yang begitu kokoh sehingga orang mukmin jika kemudian akidahnya benar, ya tauhidnya kuat, mm-hmm. dia akan kokoh seperti pohon kurma itu. Ya, dia akan tumbuh tidak apa ini mudah tumbang karena masalah, karena problema, mm -hmm. karena hempasan, fitnah, karena berbagai macam hal. Tapi dia tangguh menghadapi semua itu. Kemudian tidak cengeng juga ya. Yeah. Kalau seperti itu pasti akan kuat hatinya. Tidak kemudian berpikir mendingan bunuh diri aja deh, mendingan mati aja deh. nggak begitu. Dia harus tangguh dan bagaimana cara memecahkan itu sehingga tidak mudah tumbang. Begitulah uh, orang kalau akidahnya benar. Kenapa? Setiap masalah dia kembalikan kepada Allah. Kalau kemudian ada berita, wah gak dapat haji nih karena iya. kuotanya terbatas. Yeah. Ya sudahlah kerja Allah wa masya'afal. Itu semua takdir Allah. Barangkali ada hikmahnya mudah-mudahan kalau enggak tahun ini tahun depan. Yeah. Dan pun ada kesempatan masih ada peluang mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar yang terbaik buat kita sehingga bisa memperolehnya dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu enak. Hmm. Sehingga tidak kemudian menjadikan dia stres, apalagi depresi, apalagi kemudian mau bunuh diri dan sebagainya. Enggak, jauh dia. Yeah. Karena kekukuhan apa keimanannya itu dan kita menemukan betapa bahwa mereka yang akidahnya sudah bagus ketika mendapatkan berita-berita yang kurang mengenakan hanya mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah seterusnya, orang itu akan selalu mengembalikan satu masalah kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Karena itu para pendengar redakta, kalau akidah itu kuat, maka yang tumbuh adalah semangat beribadah. Dia akan selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah. Dia selalu berusaha untuk kemudian mengisi waktunya dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jika kemudian itu terbukti, maka akan muncul buah yang akan diperoleh yaitu akhlak mulia. Itulah indikasi orang mukmin keutuhannya ibarat pohon kurma itu yang kemudian menghasilkan buah kurma yang bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia dengan gizi yang paling lengkap dari ya. A sampai Z. Ya, barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, rekan dakta, menarik sekali dan sejatinya memang seperti itulah kita sebagai seorang pribadi muslim Sebagaimana kita pahami tadi bahwa Islam memiliki tiga dasar kekuatan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Dan akhlak sendiri ini merupakan satu dari rangkaian yang ketiga itu. Akhlak tidak akan pernah hadir dengan sendirinya tanpa adanya komitmen beribadah kepada Allah. Karena akhlak adalah buah dari kesadaran ibadah. Begitu juga ibadah tidak akan pernah datang sendirinya tanpa ada kekuatan akidah. Karenanya ibadah itu adalah buah dari kesadaran akidah. Jadi secara tidak langsung kalau kita memahami konsep Islam dengan mengawali pemahaman akidah tauhid, kemudian orang-orang yang bertauhid kepada Allah, insya Allah secara spontanitas juga mampu menjalani ibadah yang baik. Dan kalau orang melaksanakan ibadah yang baik, maka insya Allah dengan spontanitas pula dia akan memiliki akhlak yang baik. Baik, mudah-mudahan kita menjadi lebih menyadari lagi bahwa komitmen keislaman harus dimiliki dalam tiga unsur kekuatan, akidah, ibadah dan akhlak. Ya, barakallahu Fikm, Uh, eh, kita tadi telah mendapatkan gambaran betapa pribadi seorang muslim itu utuh dari mulai yang paling dalam yaitu kalbunya sampai kepada hubungannya kepada Allah yaitu bentuknya ibadah dan sampai kepada tingkat hubungannya sama manusia hmm. yang berupa akhlak mulia satu kesatuan yang begitu indah sehingga menjadikan orang mukmin itu adalah orang yang selalu dirindukan oleh orang asli sekitarnya. Iya. Karena orang akan merasakan nikmatnya bersama dia. Nah, itulah yang kemudian Rasulullah mengatakan Innama bu'ithu liutamima husnal akhlak. Mm -mm. Sebenarnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak kita. Nah, karenanya akhlak yang paling mulia ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, Allah pun menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa tidak hanya sebatas Rasul, tetapi juga hamba-hamba Allah yang lainnya. Rasulullah katakan wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara ciri hamba-hamba Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu disebutkan tentang mereka itu berjalan di muka bumi tidak menyombongkan diri, artinya rendah diri dengan kemudian menghormati eh, manusia sekitarnya. Kalaupun diajak bicara oleh orang yang jahil, dia mengatakan salah Hmm. Karena orang yang jahil itu kalau diajak apa ini eh, diskusi nolak. Yeah. Ya maunya ngengkel aja, hmm. sudahlah. Kalau seperti itu memang nggak perlu ditanggapi. Betul. Nah karenanya uh, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan itu adalah merupakan satu keharusan yang ditunjukkan oleh setiap mukmin. Hmm. Allah katakan fabima rahmatin minallahi dintalahum. Yeah. Sungguh karena rahmat Allah engkau menjadi lembut kepada mereka. Walakunta faddan al qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah katakan, karena rahmat Allah lah maka engkau menjadi lunak kepada umat manusia. Kalau seandainya kamu dalam keadaan keras, hatimu membatu, ya, maka mereka akan menghindari kamu, akan menjauhi kamu. maka maafkanlah mereka, mintakanlah ampunan untuk mereka, bermusyawarah kepada mereka dengan satu dalam satu masalah, dan jika kamu sudah menentukan satu masalah, tawakallah kepada Allah. semuanya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal seperti itu. Hmm. Nah, sikap Rasulullah SAW ini ditunjukkan dengan kelemah lembutannya. Sehingga sampai disebutkan oleh para sahabat itu Eh, kelembutan Rasulullah itu melebihi wanita yang perawan. Allah Akbar. Saking lembutnya itu. Iya, iya. Ya memang tangannya pun lembut juga ketika hmm. dia berjabat tangan. Ya ketika orang berjabat tangan dengan Rasulullah itu hmm. tangannya terasa lembut, selembut kapas begitu ya. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah tidak akan melepaskan tangannya kecuali orang itu melepaskan duluan. Hmm. Dan sambil memegang tangannya dia lihat mukanya orang itu. Begitu hormatnya Rasulullah kepada orang yang yang menyambutnya berbeda dengan banyak orang yeah. apalagi kalau orang itu orang besar ya. <laughs> itu salaman salaman gitu aja nggak hmm. lihat mukanya orang nggak kadang apa. nunduk ya nah begitu keadaannya hmm. makanya uh, kelembutan Rasulullah itu dirasakan oleh yang besar maupun yang kecil yang muda ataupun kemudian yang tua karenanya kelembutan Rasulullah inilah yang akan kemudian merubah banyak orang sehingga karenanya kalau kita perhatikan dari seluruh eh, keadaan masyarakat yang masuk Islam di masa Islam itu lebih banyak faktornya karena melihat langsung kepada perilaku dan akhlak Rasulullah SAW. Sebab kalau umpamanya ada seorang bernama Lomat. Mm. Tomat ini adalah seorang yang tadinya itu dia e, penyair. Dia itu ahli tentang ketabiban. Kemudian dia juga uh, apa ya dikenal dari masyarakatnya itu orang yang yang berperanan gitu ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW itu e, mengaku sebagai Rasulullah, kemudian orang menuduhnya sebagai orang gila, orang penyair lah, hmm. dukun lah macam-macam, maka dia katakan saya ingin ketemu orang itu, kayak apa sih dia? Seandainya dia penyair, saya akan tahu kualitas syairnya. Kalau seandainya dia gila, saya akan obati. Saya tabib, kata dia. Hmm. Kalau seandainya dia dukun, kita akan tahu bagaimana kerancuan omongannya. Hmm. Kita ingin tahu bagaimana dia. Maka saat dia datang, sementara Rasulullah bersabar bersama dengan para sahabatnya berkumpul di rumah Arkam bin Abil Arkam, maka kemudian Rasulullah memulai dengan tiga ayat yang tadi saya bacakan di mukadimah yeah. Ya. ceramah saya tadi itu, kemudian ditutup dengan uh, hadis Rasulullah SAW yang kemudian amma ba'du baru amma ba'du hmm. si Muhammad itu langsung menyatakan demi Allah engkau adalah Rasulullah Allah. dan karenanya Allah. saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah Nah, baru, baru mendengarkan ungkapan begitu saja orang sudah masuk Islam. Padahal dia seorang tokoh seperti itu. Dan begitu banyak model-model seperti ini dalam kehidupan Rasulullah SAW. Makanya uh, ada riwayat yang dibawakan oleh Aisyah radha anha, qala dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah. Yaitu ada sekelompok tokoh-tokoh orang Yahudi menjumpai Rasulullah SAW. Fakalu assalamu alaikum. Orang-orang Yahudi itu mengatakan assalamu alaikum. Assam itu adalah ungkapan yang sifatnya memojokkan hmm. karena artinya mati. Yeah. Mati buat kalian. Coba itu. Hmm. Orang kan berikan salam hmm. untuk doa, tapi ini justru mendoakan mati buat kalian. Mm -hmm. Maka mendengarkan ungkapan kan antara salam dan salam itu kan mirip-mirip saja. Sangat, yeah. Iya. Orang Yahudi sukanya begitu. Mm -hmm. Jadi memanipulasi ungkapan dengan maksud yang lain yang mm -hmm. lebih buruk begitu. Yeah. Maka kemudian kata Aisyah, Aisyah berkata, "Fa Tuha, Aku mendengarkan itu betul. Hmm. Omongannya itu nggak meleset, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya mati buat hmm. kalian. Fakultu wa alaikumussalam wa la'nah. Hmm. Maka Aisyah menjawab salamnya orang-orang Yahudi itu dengan ungkapan tambahan. Hmm. Mati buat kalian sekaligus laknat buat kalian. Nah ungkapan seperti ini didengar oleh Rasulullah SAW. Maka kala faqala Rasulullah SAW mahlan ya Aisyah. Rasulullah SAW mengatakan sebentar wahai Aisyah. Hmm. مهلا يا عائشة سمعت عائشة إن Allah يحب يحب Allah. fil amri kulli. Allah itu suka segala sesuatu diselesaikan dengan lemah lembut. Yeah. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara ungkapan-ungkapan yang yang kotor, yang hmm. jorok, yang memojokkan seperti itu. Fakult ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Hmm. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apa kamu tidak mendengarkan apa yang mereka katakan?" Maka kalau Rasulullah SAW, Qad kultu wa alaikum. Saya mendengar yeah. dan saya sudah jawab kepada mereka, wa alaikum. Cukup. Hmm. Ya, jadi kita nggak usah kemudian melebih-lebihkan. Yeah, yeah. Bahwa itu akan kembali kepada mereka sendiri. Makanya kalau ini menjadi satu pelajaran buat kita, hmm. jika kita diberikan salam oleh pihak non Muslim kepada kita, maka tidak boleh kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> kita cukup jawab waalaikumsalam. Karena belum tentu yang diungkapkan itu ungkapan yang tulus disampaikan kepada kita dalam hmm. bentuk doa. Yeah. Dan itu hanya disampaikan antara kaum muslimin. Mm -hmm. Makanya salam itu menjadi pertanda hubungan sesama kaum muslimin. Meskipun di beberapa daerah kita hmm. temukan orang-orang non muslim, mereka terutama di daerah apa ini eh, Kalimantan Barat, itu daerah Dayak dan sebagainya itu, mereka terbiasa mengatakan assalamualaikum yeah, antara yeah, ya, mereka. Yeah karena mereka merasa uh, mendapatkan satu ketentraman ketika mereka hmm. memberikan salam itu. Yeah. Nah, karenanya kalaupun ada orang non muslim memberikan salam kepada kita, cukup dijawab dengan waalaikum. Waalaikum saja. Jangan lebih daripada hmm. itu. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara sikap Aisyah itu kemudian ditegur oleh Rasulullah karena telah melampaui batas hmm. dan melebihi daripada porsinya. Karenanya uh, lemah lembut ini menjadi cirinya orang mukmin. Ya, ya, ya, ya. baik di dalam bersikap, dalam bertutur kata, di dalam uh, mengambil satu keputusan dan lain sebagainya, itu hendaknya disertai dengan penuh lemah lembut dan itu akan menjadi suatu hiasan yang luar biasa. Hmm, hmm. Ya, sebab kelemah lembutan itu akan menjadi apa ciri kesolehan seseorang, ciri kematangan seseorang, ciri dari kebaikan seseorang. Rasulullah SAW mengatakan begini, Man yuhramur rifqa yuhramul khair. Orang yang kemudian tidak mendapatkan kelemah lembutan itu, hakikatnya orang itu hilang kebaikannya. Mm -hmm. Sehingga karenanya dalam riwayat lain juga disebutkan, Ma min abdin u'tiya min haddihi rifq illa faqad u'tiya khair dunya wal akhirah. Mm -hmm seorang hamba yang diberikan oleh Allah satu bagian daripada kelemah lembutan, dia berarti telah mendapatkan suatu bentuk kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah. Begitu bagusnya kelemah lembutan ini, maka orang yang mendapatkan kelemah lembutan itu, maka dia akan mendapatkan suatu kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Pasti orang seperti itu akan mendapatkan perhatian dan apa ini eh, penghargaan serta kemudian Eh, kedekatan dari pihak orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya sekalian kalau segala sesuatu bisa dipecahkan dengan lemah lembut, mengapa harus menggunakan kekerasan? Mm -hmm. Mengapa harus menggunakan apa ini sikap yang kasar dan iya. seterusnya? Yeah. Makanya inilah bentuk satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dakwah dengan lemah lembut. Mm. Dan yang menarik sekali bahwa Islam masuk di Indonesia penuh dengan kelemahan iya. lembut dan tanpa peperangan. Ya. Karenanya ini suatu hal yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita. Hmm. Bagaimana uh, eh, eh, kelemah lembutan itu menjadi ciri umum daripada kehidupan umat Islam. Orang yang lemah lembut tidak berarti lemah, Ya. tidak berarti uh, tertekan hmm. atau kemudian menjadi hina, tidak sama sekali. Justru orang yang lemah lembut itulah mereka yang kemudian mempunyai suatu uh, eh, apa sikap mm. sikap sehingga orang lain itu menjadi canggung orang lain itu menjadi segan orang lain itu menjadi menghargai dan lain sebagainya ditambah selain lemah lembut itu uh, yaitu ungkapan yang sifatnya penuh dengan tawadu ya, tawadhu ini bagian daripada akhlak mulia yang kemudian uh, akan menghiasi orang itu juga makanya Rasul mengatakan dalam riwayat Muslim uh, man tawadha'a rafa'ahullah orang yang mempunyai sikap tawadhu itu dia pasti akan ya, ditingkatkan derajatnya oleh Allah SWT. Jadi ketika kita mempunyai uh, apa satu uh, sikap yang tidak menonjolkan diri, tidak kemudian memuji diri, tidak kemudian menyombongkan diri, justru kita bersikap uh, apa ini uh, to be humble ya, hmm. ya apa ya rendah diri gitu ya, tidak menunjukkan diri, itu justru menjadikan orang itu nilainya terangkat di sisi Allah Subhanahu dan juga di sisi manusia. Yeah. Karena orang yang kemudian Muhammad dia berada di sekitar masyarakat, tiba-tiba dia sebenarnya pejabat besar. -hmm. Orang tidak tahu. Ketika orang tahu, oh, masya Allah, begitu tawaduknya itu pejabat. Ada satu apa ini peristiwa banyak yang dialami oleh para sahabat dari kalangan para penguasa yang diantaranya Umar bin Khattab dan sebagainya. Betapa karena ketawaduan mereka itu justru menjadikan rakyat itu hormat sama dia. Iya. Sehingga kemudian mereka menyerahkan seluruh urusannya dengan penuh ketulusan dan penuh dukungan kepada pemerintahannya. Nah, e, itu pun kemudian diikuti oleh sebagian non-muslim mm -hmm. yang nampaknya mereka mempunyai suatu apa keinginan bagaimana mengadopsi e, bentuk daripada kepemimpinan yang pernah dipraktekkan oleh e, tokoh-tokoh umat Islam di masa-masa yang lalu ada seorang namanya Chamlong, Itu gubernur di daerah Thailand. Mm -hmm. Itu uh, orangnya tuh betul. Ya suka merakyat, mm -hmm. bisa merakyat gitu. Sehingga orang banyak tidak tahu kalau itu gubernur. Allah. Kadang dia dia pakai sepeda mm -hmm. ke pasar-pasar, kampung-kampung seperti itu. Nah, uh, justru perilaku Eh, pejabat seperti ini mendapat reaksi kehormatan luar biasa dari masyarakatnya, dukungan yang luar biasa dari masyarakatnya. Apalagi di masa reformasi kita sekarang yeah. ini, orang merindukan kebersihan, mm -hmm. orang merindukan transparansi, apa, apa nih, e, kayak apa keterbukaan, yeah. orang merindukan pemimpin yang bersih, pemimpin yang tulus, yang berpihak kepada rakyat, yang adalah janji-janji, mm -hmm. yang ada kemudian money politik, macam-macam bentuknya yang kemudian banyak orang kemudian tertipu lagi, tertipu lagi. Berharap punya pemimpin yang bagus ternyata jelek lagi. Pemimpin yang bagus jelek lagi. Begitulah keadaannya. Kenapa? Yang ditonjolkan adalah promosi-promosi fiktif. Ya. ya, tidak kemudian utuh sebagaimana yang selayaknya. Makanya uh, pemimpin yang rakyat, pemimpin yang berpihak kepada masyarakat kecil itu pasti akan apa mendapatkan dukungan yang luar biasa. Hanya permasalahannya bagaimana kemudian lanjutan hmm. ketika terpilih menjadi pemimpin itu dia dapat mengaplikasikan untuk seperti kata Abu Bakar, hmm. oh kami akan apa ini e, berpihak kepada orang yang kecil untuk kami ambilkan haknya mereka di kalangan orang yang besar. Hmm. hmm. Jadi dari yang besar untuk kemudian mendukung yang kecil. Nah, yang besar juga kemudian tidak dibiarkan, tetapi didukung untuk tidak kemudian menjadi tiran, tirani, yeah. menjadi orang yang koruptor dan sebagainya. Nah, karenanya eh, para benar redaktor rahimakumullah, akhlak yang ditumbuhkan di dalam apa ini e, kaitan sebagai orang mukmin yang beribadah kepada Allah adalah bagaimana mempunyai sikap yang lembut yang dimana Rasulullah mengatakan alaika birrifqi fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yanzu min syai'in illa shana. Rasul mengatakan kalian harus bersikap lembut karena tidak ada sesuatu kelembutan diletakkan di satu tempat kecuali akan menghias. Ya. Tidak ada letakkan dalam satu apa tempat kekerasan itu kecuali akan apa? akan merusak. Nah kelemah lembutan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada umatnya sehingga menjadi suatu daya tarik yang luar biasa bagi kehidupan seorang mukmin. Baik itu di dalam pribadinya, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, di dalam melakukan satu apa ini e, pendekatan-pendekatan dan lain sebagainya. Karenanya para redaktor rahimakumullah bagaimana perilaku ini dapat menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan daripada sifat seorang mukmin sehingga ketika kemudian dia berinteraksi dalam kehidupan ini dia akan selalu dalam rangka mencari ridha Allah bukan untuk kemudian mendapatkan satu bentuk apa penghargaan dari hmm. manusia Sebab apalah arti menggelarkan manusia yeah. yang sifatnya kayak piala ataupun hmm. medali atau apalah itu sifatnya. Tetapi yang terpenting bagaimana kita mendapatkan ridha dari Allah SWT dan secara tulus akan mendapatkan satu bentuk penghargaan dari umat manusia. Karena itu adalah merupakan sesuatu keharusan dan sesuatu kepastian. Tidak ada satu kebaikan kecuali akan dibahas dengan kebaikan yang serupa atau lebih daripada itu. Nah karenanya para pendengar redaktor rahimakumullah. Uh, kita mendengarkan bagaimana Rasulullah SAW menasihatkan kepada Mu'ad seorang sahabat yang dicintainya itu. Beliau katakan, Ya Mu'ad, ahsin khuluqa kalinnas. Wahai Mu'ad, eh, perbaikilah eh, hubunganmu dengan manusia dengan akhlak mulia. Kenapa hal itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad? Karena memang kita di dalam kehidupan kita ini tidak akan lepas daripada manusia. Yeah. Sebab manusia ini uh, kalau tidak diperlakukan dengan baik, maka dia sebenarnya akan berperilaku seperti binatang. Hmm. Makanya harus kita e, memperlakukan manusia ini dengan cara yang baik. Bahkan ada ungkapan dari seorang ulama mengatakan innaka lantasi'un nasa bi'amwalikum, amwalikum fasi'uhum bi'akhlakikum. Kalian tidak akan mampu untuk bisa memuaskan banyak orang dengan harta kalian sebanyak apapun harta hmm. kalian itu. Tetapi kalian bisa memuaskan manusia dengan akhlak kalian. Berarti menunjukkan betapa akhlak itu melebihi daripada kapasitas harta itu. Meskipun kondisi sekarang ini sangat uh, menggelikan. Hmm. Ya kenapa? Tadi saya ngomong dengan kawan saya yang, yang pengusaha. Saya bilang begini, kehidupan umat sekarang ini memang semuanya diukur dengan materi. Kalau seorang itu punya kekayaan, maka orang mendengarkan pembicaraan orang itu meskipun dia pembohong. Yeah. <laughs> Kalaupun orang itu pembohong, masih didengerin sama orang karena duitnya banyak gitu. Betul, betul. Luar biasa. Tapi kalau kemudian orang itu nggak punya apa-apa, meskipun dia jujur, orang pun nggak mau pada dengerinnya gitu. Iya. Nah karenanya ini sudah satu bentuk ukuran yang terbalik-balik karena memang itu sangat uh, menggelikan, betul. Yeah. Nah karenanya para pendengar redakta kita perlu untuk menghindari perilaku seperti itu sekedar untuk berikan contoh bahwa bagaimana ada seorang namanya Mahlab itu hmm. dan keluarganya itu orang sombong-sombong. Ketika melewati Malik bin Dinar, hmm. kemudian uh, dia, menekor menegur karena Malik bin Dinar tidak menghormati orang itu kemudian dia eh siapa kamu tahu nggak siapa kami hmm. tahu saya kamu siapa padahal dia tahu ini maksudnya dia apa ini nggak tahu sebenarnya siapa ini hmm. padahal yang dihadapi adalah pejabat besar yeah. kemudian dia mengatakan e, saya tahu anda berasal dari air yang hina hmm. hidup selalu bawa kotoran dan kalau mati jadi bangkai Ya. Terus apanya yang mau diperso apa ini di, di dibanggakan hmm. gitu. Karenanya kembalilah kepada manusia yang utuh sebagai disekan oleh umat Islam, eh, Islam akan menjadi manusia yang kemudian mempunyai perilaku akhlak mulia dan ditandai dengan sikap lemah lembut dan tawadhu. Baik. Ya, rekan dakta, tidak ada sesuatu yang menarik dan terindah dalam hidup ini ketika kita menampakkan akhlak kita ya dan akhlak juga semua manusia itu pasti memiliki karena menurut yang saya pahami adalah akhlak memiliki dua komponen ada akhlakul karimah wa akhlakul mazmumah nah tentu saja kalau kita ya pribadi muslim memiliki akhlak yang pertama karena sumber dari akhlakul karimah adalah Al-Quran dan Sunnah Baik masih dari Gria Agus Salim 77 Bekasi Dakta FM 107 Berpikir positif bertindak arif Rekan Dakta apa kabar? Masih terus bersama kami di 8816363 ya dan Anda bisa menghubungi kami lewat nomor itu. Juga pertanyaan Anda bisa Anda ajukan lewat SMS di 0815 111 107 107. Dan rekan Dakta, satu informasi yang mungkin Anda bisa catat bahwa acara yang kita eh, sedang ya lakukan hari ini yaitu kajian akidah bersama Ustaz Farid Uqbah. Jika Anda tidak punya kesempatan untuk mendengarnya karena kesibukan atau karena hal-hal yang lain, kini Anda dapat mendengarkan siaran tunda kajian akidah bersama Ustaz Farid Uqbah pada eh, satu apa namanya? eh, internet ya. Jadi Anda bisa mengklik di www.alislamu.com. Saya ulangi www.alislamu.com. Dan siaran tunda ini adalah kerjasama antara eh, Radio Dakta dengan Yayasan Al-Islam. Jadi ini satu tawaran yang sangat menarik karena mungkin di antara kita banyak yang sibuk dah, sehingga tidak bisa mendengarkan utuh kajian yang kita sampaikan. Baik, rekan dakta, kita masuk di segmen pertanyaan ya dan kita terima yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Tuti di Condet. Silakan Mbak Tuti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan Mbak. Mm-hmm. Ustaz, uh, indikasi orang lembah lembut itu bagaimana ya? Apakah hanya dengan perkataannya yang didengar lembut iya. atau yang hati yang lemah lembut itu yang bagaimana? Baik. Terus yang kedua, Ustaz, maaf ini keluar dari tema. Itu apa yang maksudnya Allah itu ya, es pada zat, es pada sifat, mm -hmm. Allah itu esa pada zat dan sifat. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelembutan dan. Iya. Barakallahu fiik. Uh, kelembutan yang disebutkan di dalam ayat tadi itu dan juga diterangkan oleh Rasulullah SAW itu adalah satu sikap yang didasari pertama karena ilmu. Iya. Di pertama adalah karena ilmu. Hmm. Nah, kalau orang itu lemah lembutnya tidak dasarkan ilmu, nanti dia akan menjadi hina. Ya. Ketika kemudian ada orang berjalan ya di depan Umar Khattab, ya. jalannya itu ter apa? E, seperti menundukkan diri begitu dengan pelan-pelan. Nah, itu bukan lembut yang kemudian dibenarkan oleh Islam. Dia bilang terus di, di apa, ditegur orang itu Wah, tidak seperti itu orang harus apa ini hmm. berjalan dengan nunduk-nunduk seperti itu. Rasulullah SAW itu kalau berjalan seperti apa melipat angin seperti itu. Iya. Jadi eh, sikap lemah lembut itu memang ukurannya adalah bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW itu. Hmm. Eh, tegas pada saatnya, tetapi kemudian eh, lembut pada saatnya. hmm, hmm, hmm. Nah, kelembutan itu terutama diletakkan oleh Rasulullah SAW di dalam menghadapi orang yang jahil. hmm, hmm ya orang yang tidak mengerti sehingga beliau sabar ya. Hmm. Jadi pertama itu dengan ilmu, kedua dengan sikap yang apa ini kooperatif gitu. Ya. Hmm. E, kemudian yang ketiga sabar. Nah inilah yang namanya hikmah itu. Hmm. Nah kalau orang sudah punya hikmah dengan tiga hal ini, maka pasti orang itu bersikap lambat. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan Esa dengan zat, Esa dengan sifat. Ini adalah ungkapan manusia yang belum tentu ada kebenarannya. Hmm. Tetapi hmm. kalau kita lihat dari sisi apa ini tauhid bahwa Allah yang Maha Esa itu telah dinyatakan oleh Allah qul huwallahu ahad. Yeah. Ya. Tetapi kemudian e, bagaimana dengan sifatnya? Maka Allah katakan, Tidak ada menyerupai Allah baik di dalam zatnya maupun dalam sifatnya. Mm -hmm. Sehingga karenanya kalau sifat itu melebihi daripada jumlah asmaul husna. Mm -hmm. Sebab setiap asmaul husna mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat mengandung asmaul husna. Hmm. hmm, hmm. Nah, ada 99 asmaul husna, sementara sifat melebihi daripada jumlah itu. Karena itu uh, seluruhnya mengarah kepada kebesaran Allah SWT atau dat daripada Allah SWT yang Maha Esa itu. Nah, dengan demikian maka itu hanya sebatas ungkapan orang yang harus mengandung satu pengertian bahwa Allah itu adalah yang esa yang berhak untuk disembah dan tidak ada yang lainnya yang berhak untuk disembah dan dia mempunyai apa ini asmaul husna dan sifat-sifatnya itulah yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 65 Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia wallahu alam baik Ya, kita terima kembali di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Pak Bagus, Geriasi kedua Pak. Baik, Pak Bagus. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Silakan Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kata Pak Bagus. Ya. Iya. Sudah lama saya nggak dengar. Oh, iya, ini, ini Pak Ustaz mau tanya masalah akhlak Nabi Pak Ustaz. Ya. Hmm. Pak Ustaz begitu gamblang nguraikannya kayaknya jauh banget gitu <laughs> dengan hmm. dengan apa akhlak saya sendiri gitu Pak Ustaz. Nah, udah jauh lah pokoknya Pak ya. Hmm. Apakah dengan langkah awal dengan merutinkan jamu lail dan dengan membaca ayat-ayat Allah gitu Ustaz, baca Quran itu apakah kita bisa apa istilahnya mendekati aja gitu Ustaz ya untuk hmm. mendekati akhlak Nabi gitu Ustaz. Iya. Karena memang kalau saya rasakan itu kalau seandainya saya kesinggung dikit kayaknya gimana gitu Ustaz ya. Hmm. Nah ini saya sering istighfar saya ya Allah saya sering belum muasabah di kamar itu kok begini amat ya saya gitu. Karena hmm, iya. yeah. saya suka, udah merutinkan ini tapi kok belum bisa merubah gitu Ustaz. Baik. Nah, uh, yang kedua ini Ustaz mau tanya untuk uh, yang baik itu uh, masalah ini Pak Ustaz, Al-Quran tafsir itu bagus kayak Ibnu Katsir Pak Ustaz. Yang iya. tiga yeah. 30 buku itu 30 Pak Ustaz. Baik. Saya rasa gitu aja syukron Pak Ustaz. Iya, Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bagus, memang kita ini adalah manusia yang mempunyai potensi baik dan potensi buruk. Sehingga karenanya kita perlu untuk apa ini uh, berusaha terus-menerus agar bisa mencapai yang terbaik dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Nah, bagaimanapun upaya kita masih kadang-kadang ya tersendat-sendat namanya iman itu naik dan turun. Makanya kesadaran untuk selalu memperbaiki diri adalah merupakan bagian daripada kesuksesan untuk mencapai yang terbaik. Nah karenanya uh, upaya apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah itu? tentunya uh, kita uh, perlu mengendalikan diri dalam lima hal. Inilah namanya syahwat. Hmm. Syahwat ini akan berpengaruh kepada perilaku kita. Pertama syahwat makan. Yeah. Kedua syahwat minum. Ketiga syahwat seks. Keempat syahwat ngomong. Kelima syahwat tidur. Hmm. Nah kelima syahwat ini kalau ditempatkan secara proporsional itu akan sangat berpengaruh kepada keutuhan hati ketika hati itu bersih dari berbagai macam syahwat tadi itu, hmm. maka e, akan dapat mendorong kita untuk mempunyai jiwa yang bersih. Hmm. Sehingga karenanya mudah untuk mendengarkan nasihat, mudah untuk beramal soleh, mudah untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah. Dan jika terjadi satu upaya pendekat kepada Allah secara maksimal, maka efeknya pasti akan ada pada perilaku kita hmm. kepada umat manusia, kepada orang lingkungan kepada kita, lingkungan kita dan seterusnya. Sehingga timbul sikap lemah lembut, tinggal sikap menghormati orang, berusaha untuk selalu apa ini memaafkan dan lain sebagainya. Dan itu memang perlu latihan. Nah, makanya kalau ditanyakan apa sih ukurannya kita itu di dalam berakhlak mulia ini, ya seperti tadi itu indikasi lemah lembut dan sebagainya, ada tiga disebutkan oleh Sufyan rahimahullah. Yang pertama, kamu berbuatlah yang terbaik. Usahakan berbuat yang terbaik. Nah, usaha yang terbaik itu berarti kan maksimal. Kalau memberikan sesuatu kepada orang, jangan dikasih recehan kasih yang gede-gede gitu. Kalau kemudian apa ini eh, apa ini eh, berbuat apa ini memberikan satu ungkapan, berilah ungkapan yang terbaik dan seterusnya dan seterusnya seperti itu. Kalau memang tidak bisa, mungkin karena emosional, karena kondisi capek, dan segala macam, lebih bagus menahan diri. Tidak terlibat di dalam hal-hal tadi itu. Kemudian kalau memang mungkin kayaknya menahan diri pun kayaknya masih berat juga. Maunya ngomong aja, mendingan senyum aja deh. <laughs> senyum itu ada bagian daripada sedekah yang diajarkan Rasulullah yeah. Iya. sebagai bahasa mimik. Mm-hmm. Yang itu akan menunjukkan betapa hormat kita, perhatian kita kepada orang yang sedang kita ajak bicara itu. Ya, yeah. dan jangan kemudian seperti itu. Saya pernah duduk di dengan seorang apa ini eh, salah satu tokoh salah satu agama gitu di satu eh, warung gitu ya. Mm-hmm. Kemudian saya tanya Bapak apa tugasnya? Oh saya ini Bapak ini pemimpin di satu uh, kegiatan agama gitu. Hmm. hmm. Kemudian uh, apa Pak enaknya jadi pemimpin? Oh nggak enak. Kenapa Pak? Wong senyumnya dipaksa begitu, sono senyum sana senyum <laughs> capek katanya menurut saya. Berarti kan senyumnya dia terpaksa yeah. gitu. Kita nggak bisa begitu. Kita senyumnya karena Allah sebenarnya mm hmm, -hmm. tidak pernah capek senyumnya. Yeah. Ya, itu minimal Pak. Barakallah. Baik, itu pertanyaan kedua tentang tafsir. Kemudian masalah tafsir. Eh, alhamdulillah saya juga ikut terlibat di dalam proses pe, pe, apa ini penerbitan tafsir Ibnu Katsir dan saya rasa itu yang cukup uh, memadai sampai saat ini dan mendapat pujian dari dokter ahli tafsir di apa ini MUI Jawa Timur Pak Ramrawi yaitu tafsir Ibnu Katsir yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Yeah. Ya. 8 juz dan uh, cukup memadai untuk untuk kajian tafsir. Alhamdulillah. Hmm. Baik. Ya, rekan dakta masih kita terima di 8816363 atau di 0815111107 dan saya mencatat ini sudah hampir ada 41 pertanyaan ya yang hmm. diajukan lewat SMS dalam jangka waktu yang sebentar ini. Baik, yang pertama ini satu pertanyaan yang sangat simpel ya tapi juga nampaknya betul ingin mendapat jawaban. Ustaz tolong bimbing saya, ya, bagaimana saya beragama Islam dengan benar. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Ya, ini adalah harapan setiap orang. Hmm. Bagaimana dia bisa menjadi hidupnya itu di atas agama yang benar. Hmm. Dan kebenaran itu akan membawa ketenangan. Yeah. Ya, kalau kemudian kita beragama tidak tenang, berarti ada masalah dengan agama kita. Mm -hmm. Ya, mungkin juga ada pada diri kita juga karena berada di posisi yang tidak benar. Nah, karenanya eh, bagaimana kita menjadi benar? Maka yang pertama harus mengenal Allah dulu. Yeah. Secara utuh. Mm. Maka itu harus didalami dengan eh, membangun hubungan dengan Allah melalui Al-Qur'an. Mm. Kemudian dari sana kita akan mendapatkan eh, penjelasan-penjelasan eh, apa yang harus kita lakukan, ya ke arah jalan yang benar kemudian ditambah penjelasan disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap isi Al-Quran itu dan langsung dipraktekkan oleh Nabi. Makanya Aisyah radhiallahu ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran itu. Sehingga kalau kita ingin memahami makna Al-Quran dalam praktek Rasulullah, akan kita temukan perilaku-perilaku Rasulullah di dalam mempraktekkan keseharian harian eh, sehari hariannya yaitu dari bagian Al-Quran itu. Karenanya kalau kita ingin eh, mengarah kepada kebenaran, jangan jauh dari Al-Quran dan Sunnah ini. Makanya Imam Sufyan Ibn Uyainah menyebutkan ukuran dekatnya seseorang dengan Allah lihatlah dengan jauh dan tidaknya dari Al-Quran. Ya, makanya Eh, bimbingan yang terbaik adalah Anda selalu bersama Al-Quran dan kemudian merujuk dengan apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jangan dengan itu insya Allah kita selalu dalam kebenaran dan kebenaran. Baik. Adapun mengambil omongan orang seringkali justru malah tambah bingung. Hmm. Makanya kembalikan kepada sumbernya Allah wa'alam. Baik. Ya, dan juga pertanyaan sederhana ini ya. Kita sering melihat bahwa orang itu melakukan sholat ini dan sholat itu. Tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak memiliki akhlak yang baik. Yeah. Nah, apa fenomena ini dan kemudian kita akan menjawab pertanyaan ini ya sebelum kita terima yang berikut ini. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan Sodikin Pak. Di mana? Di Jaya. Silahkan. Uh, eh, ini saya baru baru dengar Pak. Berapa? Iya baru nyetel radio ini. Oh iya, baru bergabung. Iya baru bergabung. Kemana aja pak? <laughs> Iya ya, baik silahkan langsung Pak iya. ya. saya mau tanya tentang masalah ini Pak, apa taubat Pak. Iya, taubat. Iya, taubat. Oh, iya. Taubat yang benar itu yang di, di sering disebutkan taubat nasuha itu yang Baik, benar, apa ya? Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum jawab Pak Sadikin mungkin yang pertama tadi, hmm. bagaimana sholat dilakukan seorang tapi tidak berpengaruh dalam perubahan akhlak orang hmm. itu. Berarti ada masalah ada dengan masalah. sholatnya, hmm. imma dengan cara sholatnya, hmm. atau dengan kualitas sholatnya. Ya. Makanya yeah. para sahabat Anu mengatakan pertama kali yang kalian akan dapatkan ilmu yang diangkat oleh Allah dari dada manusia ini adalah rasa khusyuk. Mm -hmm. Nah, ketidakkhusyuan itu menjadikan sholat itu hambar. Sehingga yang tersikir hanya kepentingan-kepentingan dunia. Mm. Bahkan barang-barang yang hilang pun mengingatnya di, di sholat. Yeah. Ada seorang anak melihat ibunya kehilangan kunci. Mm -hmm. Kemudian anak itu apa ibu ini nyanyi kemana kuncinya segala macam. Kata anaknya bu kalau ingin tahu di mana kuncinya mendingan ibu sholat aja <laughs> nanti ingat di mana letaknya iya, iya. Gitu. dan saat ibunya sholat ingat ya semuanya <laughs> begitu jadi kalau kita perhatikan bahwa betapa sholat ini akan mempengaruhi kehidupan e, moralitas seseorang itu bagaimana kalau seandainya sih ini sekedar contoh saja. Yeah, yeah. Seandainya Anda bekerja di satu kantor, Anda harus membuat laporan sehari lima kali. Apa yang Anda perbuat? Hmm. Coba itu. Kita diminta oleh Allah membuat laporan sepertinya sehari lima kali. Hmm. Dan ketika laporan itu diberikan lima kali sehari, masih juga ada bolong-bolongnya atau perilaku-perilaku nggak <laughs> betul. Berarti kan laporannya nggak benar nih. Iya. Iya, laporannya nggak benar itu. Mungkin laporannya fiktif, mungkin hmm. laporannya setengah fiktif. Nah, begitulah keadaannya. Makanya eh, yang perlu ditinjau lagi itu bagaimana kualitas sholatnya orang itu sehingga hmm. kenapa kok tidak terpengaruh berpengaruh kepada perilakunya makanya kita lihat banyak orang itu melaksanakan sholat lebih cenderung kepada rutinitas hmm. ini yang harus disadari dan harus dirubah sehingga bagaimana menjadi sholat yang berkualitas Sebab dengan orang itu bertanggung jawab dalam hubungannya kepada Allah, maka dia akan bertanggung jawab dalam hubungannya dengan manusia. Ya, barakallahu fikum. Adapun Pak Sadikin, bagaimana hmm. cara taubat dan nasuha? Bahwa uh, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan uh, syarat taubat nasuha itu yang pertama harus apa? berhenti dari perbuatan itu. Ya, kalau dia taubat dari apa ini merokok hmm. atau taubat dari minuman keras atau berzina, dia harus berhenti dari ya. perbuatan yeah. itu. Satu itu. Yang kedua, dia harus menyesal Kenapa kok saya lakukan itu? Kok bego-begonya saya kok melakukan itu gitu ya? Jadi salahkan diri Anda. Hmm. Kenapa kok Anda melakukan seperti itu? Hmm. Itu adalah merupakan satu bentuk penyesalan. Hmm. Yang ketiga, jangan mengulangi lagi. Jangan kembali ke tempat itu. Nah caranya harus berhijrah dari tempat itu hmm. atau menghindari tempat itu. Jangan bergaul dari tempat itu. Sampai Pak ada kejadian ini Pak Nah apa ya? Sadikin ya. Saya mengunjungi ada orang lagi sakit keras. Hmm orang ini rupanya dia perokok. Hmm. Ya, agar kata dokter, kamu lo kamu ngerokok mati kamu. Ya. Nah, pada saat kondisi apa ini susah begitu, artinya parah begitu di rumah sakit, kadang sadar kadang tidak. Hmm. Pas dia sadar, ketemu kawannya yang suka ngerokok bersama. <laughs> Kemudian saya lihat si orang ini bilang apa? utut utut iya <laughs> utut minta rokok iya, lagi yeah, gitu padahal kondisi mau mati masih minta utut kan gitu kenapa karena dia kembali dengan lingkungan temennya yang hmm, tadi itu biasa ngerokok kumpul di situ gitu yeah. makanya harus apa dihindari pengaruh apa lingkungan itu Baik. kalau kaitan dengan apa hak orang harus dikembalikan yeah. ya warga fikum Baik, terima kasih Pak Sodikin ya. Mudah-mudahan kita awali kehidupan dengan taubat nasuha. Dan rekan dakta menarik sekali. Juga beberapa pertanyaan dari SMS masih sangat panjang ya dan sangat banyak belum kita jawab. Tapi selepas yang berikut ini insya Allah. Ya, baik. Rekan dakta kita kembali ke Ustadz Farid Uqbah dan kita juga kembali ke pertanyaan yang diajukan lewat SMS. Kita tahan dulu Mas Bayu untuk telepon langsung karena beberapa SMS ini perlu mendapat jawaban langsung ya. Baik Ustadz, bagaimana caranya supaya hati tidak merasa galau dan supaya ikhlas ya? Ikhlas. Hmm. Ya. Uh, hati itu uh, kalau ikhlas pasti tidak galau. Iya. Yeah. Kalau galau berarti tidak ikhlas. ya. <laughs> Nah, ikhlas itu kalau hati itu selalu terpaut dengan Allah. Iya. Yeah. Maka tidak ada yang dapat menggoyangkan kekuatan hati itu. Hmm. Kalau hati itu selalu terikat dengan Allah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan kalau kamu hatimu tidak kamu sibukkan dengan Allah, hmm. maka kamu akan disibukkan dengan selain Allah. Hmm. Makanya Rasul mengatakan ala ma khalallahu batilu. Ketahuilah bahwa selain Allah pasti batil. Hmm. Makanya istilah hatimu dengan Allah. Dan Al-Quran menyebutkan, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hmm. Bahwa kamu dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Nah ketika kemudian hati kalau, karena dia jauh dari Allah SWT. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan maltata qalbu insanin bihubbid dunya illa asabahu thalath. Kalau hati manusia itu sudah mencintai dunia, maka terjadilah tiga hal yang pertama, hamun la yabrahu. Mm -hmm. Kegalauan yang tidak pernah selesai. Mm -hmm. Cemas, khawatir, takut. Duit di rumah takut dirampok, duit di bank mm -hmm. takut apa kena deflasi, inval, eh, apa, devaluasi, inflasi macam-macam. Ya, begitulah keadaannya. Hmm. Kemudian yang kedua, bahwa wahai Rasulullah itu tamaknya jangan tanya. Kalau hati sudah terkena cinta dunia, akan timbul sikap tamak dalam orang itu sehingga nggak ada habisnya. Dia sepertinya mengejar fata morgana. Hmm. Kemudian yang ketiga, wa amalun la cita-cita yang nggak pernah selesai. Tiba-tiba kemudian datang mati mendadak, akhirnya dia belum sempat untuk berbuat kebaikan. Karena orang seperti itu cenderung untuk menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda untuk kemudian beramal saleh. Karenanya hindari hati ini dari berbagai macam kesibukan apa ini kecuali kesibukan karena Allah SWT. Carilah dunia karena Allah, carilah istri karena Allah, bangunlah kehidupan rumah tanggamu karena Allah, bangunlah kehidupan bisnismu karena Allah, bangunlah kehidupanmu seluruhnya karena Allah. Sehingga itulah yang dinyatakan oleh setiap muslim, inna salati wa nusuki wa muhyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Baik. Ya Ustaz, e, sifat lemah lembut itu kan pribadi yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Yeah terhadap orang yang beriman juga. Lantas bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir? Ya, untuk menghadapi orang kafir ini ada beberapa model. Hmm. Jadi ada orang kafir itu hakikatnya satu orang kafir yang kemudian memerangi orang Islam. Hmm. Orang kafir yang jahat, orang kafir yang bertindak eh, di luar batas kemanusiaan. Maka orang seperti itu harus kita sikapi secara adil mamanya kita diem-diem dipukul sama orang, hmm. maka kita berhak untuk mukul orang itu balas. Yeah. Ya, karena itu adalah suatu keadilan. Nah, ketika kemudian e, orang kafir itu e, berbuat yang baik, maka tidak perlu kita harus perlakukan dengan kasar kepadanya. Ya, makanya orang kafir itu ketika dia baik, maka perlakukan baik kepada mereka. Kecuali kalau kemudian dia menunjukkan suatu sikap yang apa ini e, eh, tidak kooperatif atau sikap yang mengganggu kita maka kita harus tolak ke perilakunya itu sesuai dengan perilaku dia. Nah, itulah keadilan ditetapkan oleh Islam sehingga karenanya kalau kita kemudian dapat mengendalikan diri dari eh, perilaku-perilaku yang tidak benar, maka saya yakin orang lain pun akan melakukan perilakunya dengan cara yang baik kepada kita. Nah, cenderung orang itu kemudian eh, menunjukkan suatu sikap sehingga ada reaksi. Nah, ketika orang kafir itu bersikap buruk, maka reaksi kita kita balas sesuai dengan perbuatan dia. Tetapi kalau kita uh, apa ini uh, tidak berbuat seperti itu, kita maafkan semuanya itu adalah lebih baik. Nah, apalagi kepada sesama muslim. Ya, makanya jangan terlalu emosional hmm. sehingga itu akan dapat kemudian mengganggu hubungan kita dengan sesama muslim itu dan itu adalah sesuatu yang terlarang. Barakallahu fiik. Yeah. Baik Ustaz, ini ada satu pernyataan menarik ya. Ada seorang ikhwan e, pernah mendengar satu pengajian yang mengatakan begini. Bahwa Allah itu pasti Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum tentu Allah. Yeah. Misalnya beliau mencontohkan tentang e, Tuhan Yesus. Nah ini tingkat kebenaran ungkapan ini sejauh mana? E, ungkapan itu adalah benar. Hmm, hmm. Karena mengenal Allah itu melalui dua hal. Hmm. Yang pertama melalui kemampuan akal manusia. Sehingga manusia berusaha dengan akalnya itu sampai menciptakan ilmu filsafat hmm, hmm, hmm. dalam rangka mencari Tuhan. Nah, dengan kemampuan manusia ini, baik lewat filsafat atau lewat ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, mereka hanya berkesimpulan Tuhan itu ada melalui satu bentuk apa ini e, kenyataan yang ada pada sebab akibat yang terjadi pada kehidupan umat manusia. Jadi dengan akal mereka mencapai satu tingkatan kesimpulan Tuhan itu ada. Tetapi siapa Tuhan itu? Maka manusia tidak mampu untuk mencapainya. Maka kemudian banyak berbagai pihak manusia itu membuat suatu Tuhan-Tuhan yang menurut persepsi masing-masing. Sehingga kemudian orang Jepang mengatakan Tuhannya matahari. Iya. Ya kan? Orang India Tuhannya sapi. Hmm. Nah, orang Solo Tuhannya kerbau. <laughs> Bukan orang Solo semuanya. Ya. Iya, kan? iya. Itu yang menuhankan Ki Slamet itu. Ah, ya. Nah, Ki Slamet. Nah, kemudian orang yang uh, menuhankan arca ya di, di berbagai tempat itu. Nah, begitulah keadaannya orang persepsikan Tuhan itu hmm. berdasarkan persepsi masing-masing. Dan tidak mungkin seseorang mengenal Allah yang sebenarnya kecuali lewat Rasulullah SAW. Dia Rasulullah hmm. Allah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Karena dia yang mau tahu tentang dirinya. Hmm. Melalui utusannya maka itulah kemudian menjadi wahyu yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya berupa kitab-kitab suci sebelumnya yang kemudian dilengkapi oleh Rasulullah SAW menjadi Islam yang utuh dan Allah katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hmm, la ta'khudhuhu sinatun dan seterusnya maka menjadilah ayat yang teragung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi hmm. karena itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendekatan kita kepada Allah bisa yang terutama lewat hmm. Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah lewat ilmu pengetahuan melalui uh, kajian-kajian uh, ilmiah yang kemudian itulah Allah menyebutkan inna fi ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim seterusnya. Jadi uh, mereka yang kemudian mengkaji eh, apa ini eh, berbagai macam ilmu kemudian sampai kepada kebesaran Tuhan maka yang harus mereka kenali adalah itulah Allah yang memang adalah pantas untuk selalu diingat karenanya tidak mungkin seseorang mengenal Allah kecuali lewat Rasulnya maka kemudian kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah dengan demikian pengenalan kita tentang Allah menjadi utuh dan jangan kemudian Tuhan atau Allah apa ini yang Tuhan lain disebut Allah. Kalau Allah pasti Tuhan. Hmm. Kalau Tuhan belum tentu Allah. Makanya kalau orang beragama lain bertanya, mengatakan ya Tuhan, kita tanya hmm. Tuhan kamu siapa? Yeah. Nah, kalau Allah pasti Tuhan. Makanya God hmm. bukan Tuhan, hmm. bukan Allah. God bukan Allah. Hmm. Elohim bukan Allah. Hmm. Ya, yang Allah adalah Allah. Ya, karenanya eh, Allah pasti Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Allah. Baik. Baik. Ya, ini satu pertanyaan menarik juga tadi ya bahwa eh, apa namanya tauhid soheh ibadah yang benar dan ahlak yang mulia. Terus pertanyaannya itu realnya seperti apa dalam konteks kesehatan bertauhid dan kemuliaan ahlak itu. Jadi kalau kita tadi ungkapkan dalam surat Ibrahim ayat 24 25 tadi itu tauhid yang utuh adalah tauhid yang juga diungkapkan oleh surat Al-Fatihah baik itu tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat dan tauhid al-ibadah. Tiga keutuhan tauhid ini yang harus kemudian tumbuh dalam diri seorang di dalam menyikapi hubungan dia dengan Allah SWT. Maka akan tumbuh rasa cinta, akan tumbuh rasa harap, akan tumbuh rasa takut. Kalau dalam tauhid itu tidak tumbuh tiga hal ini, berarti ada masalah dengan tauhidnya. Ya, rasa cintanya nggak tumbuh, rasa takutnya nggak tumbuh, rasa harapnya nggak tumbuh. Berarti ada masalah dengan pemohon tauhid terang itu. Ketika tumbuh itu, maka ibadah akan menjadi nikmat karena dasarnya cinta. Kemudian kalau pun sudah ibadah, dia berharap untuk diterima ibadah. Tapi dia ada khawatir kalau ibadah tidak terjawab apa, tidak diterima oleh Allah, maka dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih lebih lagi. Ditambah lagi ketika kemudian orang itu mendekati diri kepada Allah SWT dengan cara baik baik akidah maupun ibadahnya yang timbul apa dia bertanggung jawab hmm. makanya dia akan selalu berbuat di hadapan manusia karena Allah bukan karena jabatan bukan karena manusia bukan karena kedudukan lainnya Allahu a'lam Ya baik, sudah tersambung di ujung telepon 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Abu Jibril Pak. Baik, Pak. apa kabar Abu Jibril? Alhamdulillah khair. Silakan Pak. Salam Pak. Terima ya, kasih Pak. Iya betul. Uh, saya mohon penjelasan Pak. Uh, iya. eh, yeah. Kan data ini kan uh, dari pengisinya kan berbagai macam Ustaz ya. Yeah. Oh, uh, iya. mohon maaf nih. Hmm. Nah ini kan kadang-kadang kan dalam menyampaikan itu kan ada yang mengatakan oh ini tidak boleh atau ini ini tidak ada. Sementara dia di juga di ustaz lain mengatakan oh ini boleh. Nah, ini bagaimana sikap jamaah yang terbaik ketika ya demikian. Kadang-kadang orang mengatakan dibilang oh tidak ada seperti yang saya pernah dengar di sini adalah seperti kayak orang apa namanya eh, mengusulkan bela uh, tentang apa uh, eh, pekam dan tentang rukiah tidak boleh mengatakan katanya tidak boleh mengusulkan sebagai kata rohani atau juga yang lain tentang masalah uh, mabit tidak ada mabit itu gitu jatuh terus juga ada masalah salat uh, yang mulia berjamaah ini kadang-kadang kita jamaah di bawah ini kadang-kadang bagaimana hmm. mencerna supaya yang terbaik itu bagaimana sebagai jamaah oh, itu masih tadi ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang eh, Pak Abu Zibis seperti kata Ali bin Abi Talib yang dinukul Ibn Qayyim dari kita hmm. Miftah dari Sa'ada menyebutkan an-nasu thalatha, manusia itu ada tiga. Alimun Rabbani, hmm. seorang ulama yang memang dia punya dasar. Iya. Yang kedua adalah talibun ala sabil najah, orang yang hmm. sedang mencari ilmu sehingga kemudian orang itu belajar, bertanya, mencari yang terbaik dan mencari yang terbenar. Kemudian ketiga orang awam. Mm -mm. Orang awam ini tergantung suaranya yang keras. Yeah. Kalau ada suara yang keras dia ikuti. Yeah. Kalau ada yang paling menarik yang dia ikuti. Penampilan itu dia ikuti. Uh. Atau kemudian ada iming-iming lain dia ikuti. Ini orang awam. Mm. Nah saya harapkan uh, kita Pak Abu Jibril dan kita semuanya mm. minimal jadi orang yang sedang mencari ilmu. Yeah. Iya. Kalau orang sedang mencari ilmu maka harus ada verifikasi. Mm Kalau memang ungkapan-ungkapan itu ada dasarnya, ya pak ya hmm. maka kita lihat dasarnya kuat tidak yeah. kalau memang kuat silakan menjalankannya kalau umpamanya nggak ada dasarnya ya sudahlah nggak usah hmm. atau kemudian ada dasarnya kita lihat kekuat. ke, ke kalau tidak kuat ya nggak usah hmm. nah dengan cara itu ada verifikasi yeah. tidak kemudian malah bingung kok ini ngomong gini kok ini ngomong gini <laughs> makanya kesimpulannya omongan orang perlu dalil Hmm. hmm, hmm. ya pak ya yeah. omongan orang perlu dalil ya bukan dalil perlu omongan orang. Mm -mm. <laughs> Makanya yang perlu ditanya dalilnya mana, mm -mm. kekuatan dalilnya kayak apa. Mm -mm. Nah kalau kita sudah bisa melihat itu, maka kemungkinan kedua dalilnya sama, mm -mm. tapi pengertiannya berbeda. Yeah. Bisa juga seperti itu. Kalau hal itu terjadi, kita lihat apakah ini masalah pokok ataukah masalah cabang. Kalau masalah pokok itu bisa menjadi masalah mm -hmm. karena itu akan menimbulkan suatu perbedaan di dalam akidah. Seperti mm -hmm. umpamanya masalah takwil ya itu akan perbedaan dalam masalah akidah hmm. makanya kita tidak boleh masuk ke wilayah itu hmm. kalau akidah hanya satu ya kalau kemudian perbedaan dalam memahami dalam bidang fikih bisa saja satu pengertian lebih daripada uh, bisa lebih daripada satu pengertian karena itu pentingnya kita kemudian terus belajar dan bertanya mana bagian-bagian yang memang harus ditentukan kalau memang terjadi perbedaan mana yang paling kuat itulah namanya bentuk apa ini tarjih sesuatu ketentuan atau ketetapan melalui satu verifikasi menentukan mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang paling kuat dan paling bisa dipertahankan. Ya. Allah. Baik, terima kasih Pak Abjibril ya dan rekan dakta. Ada satu pertanyaan lagi kita ambil dari SMS Ustaz Anda mau minta penjelasan antara dirikan sholat dengan kerjakan sholat. Iya. Ya dirikan sholat, akimah sholat, mendirikan sholat itu berarti utuh. Hmm. Jadi mulai cara wuduknya benar, hmm. sampai takbirat ihramnya benar, sampai salamnya benar. Dengan keutuhan hati, ya, pikiran, dan kemudian gerakan. Ya, itu namanya iqamatus salat. Adapun mengerjakan salat bisa saja kemudian wudhunya tak beres. Iya. Atau kemudian hatinya kemana-mana. Atau kemudian cara salatnya pun ada mengandung masalah umpamanya terlalu banyak gerak. Mm-hmm. Makanya uh, ada seorang ulama ketika melihat eh, seseorang sholat terlalu banyak bergerak, maka dikatakan la khasya'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Dikatakan kalau orang ini khusyuk hatinya, maka akan khusyuklah apa anggota tubuhnya. Hmm. Karena orang itu banyak bergerak menunjukkan betapa tidak khusyuknya hatinya orang itu. Jadi ini adalah merupakan satu ukuran berarti orang itu mengerjakan sholat tetapi tidak mendirikan sholat karena baik. banyak geraknya itu Allah alam. Iya, baik. Kita tersambung kembali di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Dari dari Pejuang, Pak. Dengan siapa? Kucui. Baik, silakan. <laughs> Pejuang <laughs> wanita ya, Masya iya, Pak, masih ingat saya, Pak. Iya, Bu. Pak, ini saya dapat... Pengajiannya sukses nggak kemarin? Iya, Pak. Pengajiannya sukses nggak kemarin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Pak, ini saya hmm. dapat selebaran beberapa halaman ya. mengenai zikir bersama sunnah Nabi yang dianggap itah. Ya. Satu, kemudian yang kedua Yasin siapa bilang yasinan itu bid'ah. Yang ketiga Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Yang oleh Dr. Andes Muhammad S. Bukhari Maulana. Hmm. Jadi ini gimana Pak? Ya, selebaran itu Ibu dapat dari mana? Itu jadi dari ada murid ngaji gitu. Hmm. Hmm. Saya disuruh menanggapi Bu, ini kata katanya jikir bersama itu justru sunnah terus kemudian juga siapa bilang sini ya, itu bid'ah malah justru dianjurkan oleh Rasulullah kemudian yang ketiga Muhammad itu cahaya di atas cahaya yeah. Iya. dan kasih. baik ya. sebelum saya tanyakan dulu Bu halo oh ya ya ya ya iya, iya, iya ibu dari mana dapat itu dan adakah eh, nama dari pembuatnya atau ada Pak ini oleh Jobranes Muhammad S Bohori Maulana itu oh gitu S2 ya. S2 di IIQ Pak nih Penulis hmm. adalah mahasiswa program pasca sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya, sebab nah. masalahnya kalau ya. selebaran uh. itu kan susah dipertanggungjawabkan secara ilmiahnya. Gitu. Tapi ini hmm. Pak di, di apa namanya di disusun dengan bagus seperti buku Pak. Baik, hmm, baik. Gitu, baik. Terima kasih Bu ya. Kalau ya. bisa iya. nanti dia kirim ke daktanya. Iya. Oh iya. ya. nah, kita ingin lihat sejauh mana apa namanya uh, gambaran dari isi dari selebaran itu Bu. Iya, ya. beberapa halaman loh Pak sampai dua 20 kali Pak. Ya, Baik, okay. terima kasih Bu ya. Ya, mau ditanggapi Pak ya. Iya. Terima iya, kasih. Ya. Ya, gimana tadi? Ya, barakallahu uh, ungkapan tiga hal ini rupanya bentuknya pembelaan. Hmm. Ya, kita tidak tahu karena belum baca apa isi selebaran itu, iya. tetapi yeah. secara ilmiah selebaran itu tidak bisa dipegangi ya, sampai eh, jelas akurasi eh, yang dibuat oleh sang penulis dengan rujukan dan dasar yang digunakan. Yeah. Nah sampai sekarang kita belum tahu itu. Tetapi kalau kemudian zikir bersama dianggap itu sunnah, jelas itu tidak betul. Hmm. E, kalau maksud zikir itu adalah kumpulan orang yang kemudian berzikir dengan satu ungkapan-ungkapan zikir yang dipimpin oleh satu orang dengan satu nada kur. Hmm. Bahwa oh, itu adalah tidak bid'ah atau kemudian itu dianggap sunnah jelas hmm. itu tidak kuat hmm. karena memang dari seluruh riwayat yang ada tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bersama para sahabat dikir dengan satu suara satu kur hmm. dipimpin begitu sehingga kemudian itu menjadi satu sunnah gitu hmm. nah kalau memang itu ada tolong diberikan kepada kami mana dari itu maksimal yang kita temukan adalah ucapan daripada Ibnu Abbas di mana kami mendengarkan selesainya orang itu setelah sholat karena mereka berhenti dari berzikir itu. Nah itu tidak menunjukkan zikir rame-rame bersama begitu. Mm-hmm. Nah, bisa jadi zikir itu dilaksanakan dalam bentuk satu berzikir, satu berzikir, satu berzikir seperti hari Jumat itu kan, hingga terjadi, terjadi suara di situ. Mm-hmm. Nah hal itu dikuatkan lagi oleh riwayat uh, Qais bin Abbad dari seorang tabi, ulama tabi'i yang melihat langsung kehidupan para sahabat. Itu dibuatkan dalam apa ini eh, riwayat Imam Hakim dan juga dalam Al Baihaqi di mana uh, dia mengatakan aku menyaksikan para sahabat itu tidak mengangkat suara bersama-sama ketika mereka berzikir. Nah, itu termasuk suatu bukti di mana dia telah menyaksikan para sahabat tidak melaksanakan itu. Termasuk teguran Ibnu Mas'ud ketika ada sejumlah orang yang menggunakan eh, apa ini dikir bersama dengan dipimpin satu orang dan menggunakan biji-bijian apa ini eh, kerikil begitu. Hmm yang kemudian itu ditegur langsung oleh Ibnu Mas'ud dan itu sangat terkenal dalam kitab-kitab yang dikumpulkan dan ditulis oleh para ulama di dalam mendudukkan tentang masalah dikir ini. Nah, karenanya eh, eh, apa yang disebutkan tadi itu hanyalah sifatnya pembelaan, saya kira tidak perlu untuk kemudian dijadikan satu apa eh, masalah yang apa ini dibesar-besarkan seperti itu. Yeah. Termasuk masalah Yasin, apalagi Nabi Muhammad sebut cahaya di atas cahaya, yeah. Hmm. itu adalah merupakan satu keyakinan yang eh, sebenarnya eh, ada keyakinan orang-orang sufi. Mm yang kalau masalah Yasin memang hadisnya taif hmm. ya bahwa umur mautakum Yasin baca Yasin kepada e, orang mati kalian dan itu dibawakan oleh Ibnu dalam tafsirnya sehingga karenanya uh, kalaupun dia meyakini boleh mengerjakan hadis daif itu urusan dia. Yeah. Tetapi eh, secara umum Al-Quran itu semuanya adalah merupakan eh, apa ini hal yang baik yang perlu kita baca dan kalau kekhususan Yasin itu hadisnya daif. Sementara yang tadi eh, Muhammad itu cahaya di atas cahaya adalah merupakan satu keyakinan yang perlu diluruskan karena cahaya di atas cahaya itu adalah Allah, Allah, Allah. Ya. ya karena ini adalah sudah satu sikap yang berlebihan. Hmm. Wallahu a'lam Baik. Ya, rekan dokter tidak terasa ya. Kita sudah di penghujung acara kajian malam ini. Tapi saya yakin bahwa Anda tidak puas dengan kajian yang sangat sederhana dan sangat sebentar ini. Oleh karenanya kembali kami ingatkan untuk ingin mendengarkan kembali ya kajian Ustaz Farid Uqbah, Anda bisa eh, mengklik di www.alislamu.com. Baik, rekan rekan bicara tentang masalah perbedaan ya dan juga terkait dengan masalah akhlak ini memang tidak akan pernah habis. Karena bagaimanapun manusia dalam kehidupannya selalu bergerak ya dalam dimensi kehidupan yang tak pernah berhenti. Oleh karenanya marilah terus kita berusaha memperbaiki diri dengan berbagai macam cara agar kita mendapatkan apa yang tadi telah disebutkan oleh Ustaz Badukbah bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya Ustaz, terakhir sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada beberapa catatan terpenting yang terkait dengan masalah akhlak ini Ustaz. Ya Barakallahu Fikum, uh, sekalian, uh, ketika keutuhan akhlak itu terbangun dalam diri seseorang, hmm. uh, Ibnu Qayyim menyebutkan ada empat ciri yang ada menonjol dalam diri orang itu. Yeah. Artinya, kalau empat hal ini uh, nampak pada diri seorang berarti kemuliaan akhlak orang itu bisa dikategorikan uh, sesuatu yang terjelma begitu hmm. betul-betul hmm. ada pada orang itu. Yang pertama adalah sikap sabar. Yeah. Sabar itu artinya uh, dia melakukan tiga hal, yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan menerima ketentuan Allah. Hmm. Ada sikap sabar pada yeah. diri orang itu. Kemudian kedua adalah sikap al-iffah. Uh. Jadi tidak mudah ngeluh sama orang, mm -hmm. tidak mudah minta sama orang, mm -hmm. tidak mudah kemudian menghinakan diri kepada orang lain, tetapi dia punya kehormatan harga karena diri, ya? harga diri, mm -hmm. dia punya harga diri karena dia akan selalu uh, mengembalikan masalah dia kepada Allah SWT. Karena orang yang punya efek itu dia akan menghindari segala bentuk hal-hal yang hina, hmm. rendah diri dan sebagainya. Rendah diri dalam arti apa? E, merendahkan diri ya. Kalau rendah diri dianjurkan, yeah. kalau merendahkan diri berarti menghina diri itu adalah ditinggalkan. Hmm. Maka orang seperti itu akan terjaga lisannya, akan terjaga perilakunya dari hal-hal yang tercela. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah syaja'ah, dia punya sikap keberanian. Berani di dalam membela kebenaran berani di dalam untuk mengambil keputusan dalam rangka untuk apa ini e, meninggikan kalimat Allah Swt. Tidak ada keberanian. Hmm. Keberanian hmm. itu tidak ngawur dan <laughs> juga tidak pengecut. Hmm. Posisi di tengah-tengah itu. Dia punya keberanian. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mempunyai sikap adil. Hmm. Jadi sikap adil ini berarti dia mempunyai sikap yang tengah-tengah. Sikap yang moderat sikap yang kemudian tidak ekstrim juga tidak kendor. Hmm. Ya, orang yang kemudian sikap adil ini dia uh, tidak mudah untuk terbawa kepada emosinya, tetapi dia selalu bersikap secara proporsional, objektif. Sehingga karenanya orang yang seperti ini akan apa ini selalu menjadi rujukan bagi orang karena dia akan bersikap adil di dalam bersikap apa di dalam bersikap dan berkarya. Nah, dengan empat hal ini menjadi ukuran kualitas keakhlak seseorang itu menjadi kualitas yang bagus dan karenanya kita berusaha bagaimana bisa mencapai empat hal itu. Sabar, ifa, kemudian berani dan kemudian menegakkan keadilan atau sikap adil. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf segala kekurangannya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته